Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Idza aradallahu bi'abdi khairan al khaira. Jika Allah menghendaki abdi terhadap hambanya al khair kebaikan. Allah menghendaki kebaikan. Apakah Allah manja hamba dari itu? Kalau ada seorang ayah menghendaki anaknya tadi itu jadi baik, apakah dimanja itu anaknya? Hah? Kalau ada seorang dokter mengendaki pasiennya tadi itu sembuh, apakah dimanja pasiennya? Kalau Allah mengendaki terhadap hambanya al-khair, kebaikan, apakah dimanja? Tidak. Ajarah lahul uqubah. Allah mentakjil, mengawalkan Allah mengedepankan mendahulukan lahu bagi itu hamba al ugubah siksa fid dunia di dunia. Dibalas di dunia kesalahannya. Di akhirat supaya enggak kebalas. Sama dengan anak atau murid yang malas dipukul dulu waktu kecilnya. Ayo. Belajar. Apalkan. Kenapa? Supaya masa depannya bagus. Begitulah Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya ada yang bermaksiat, mukmin ini kasih ugubah di dunia, siksa di dunia supaya dia sadar tobat nanti di akhirat dia akan baik. Subhanallah, hikmah. Hah? Wa idza aradallahu dan jika Allah menghendaki bi abdi terhadap hambanya asyarra kejelekan Allah menghendaki kejelekan seorang polisi ngasih apa mengintai, intel mengintai perampok atau pecandu narkoba. Kasih kebebasan dulu. Langsung nanti ditangkap kalau ada bukti. Tikus dikasih makanan tapi dalamnya ada racunnya. Apakah itu al-khair? Allah eh, orang itu menghendaki kebaikan? Enggak, bukan merawat tikus. Bukan ingin memanjakan kepada perampok. Jika Allah menghendaki bi abdi terhadap nya asyara kejelekan, amsaka anhu. Allah mencegah dari itu hamba bidambihi dengan sebab dosanya enggak dibalas oleh Allah walaupun dia berbuat dosa hatta yuafia sehingga yuafia memenuhi Allah bihi terhadap hamba tadi itu atau terhadap dosa itu hamba yaumal qiyamah nanti dari kiamat ditalas nanti dari kiamat memenuhi balasannya nanti dari kiamat wow tambah sulit tambah parah ah dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa belum tentu nampak dohir itu adalah tidak baik kemudian nilainya juga tidak baik belum tentu kadang-kadang kemarahan itu adalah timbul karena kasih sayang loh ya dimarahi anaknya tadi itu oleh orang tuanya itu bukan karena kebencian karena kasih sayang begitu juga kadang-kadang balak dari Allah itu bukan karena Allah itu benci, tapi itu karena justru Allah adalah rahmat kepada hamba. Karena itu sebagian aulia Allah kasih musibah yang besar, dia syukur alhamdulillah. Ah, itu sama dengan anak dimarahi sama orang tua karena kesalahannya. Terima kasih Bapak gitu. Terima kasih Ibu. Ngomel tok ai Bapak. Ngomel, ah, suhud. Sama dengan hamba tadi. Wah, Allah itu sudah tidak kasih sayang sama aku. Dia nggak faham sama Tuhannya. Nah, begitu juga sebaliknya. Belum tentu yang kamu anggap baik itu adalah baik loh ya. Hah? Lah ya kafir kok tambah suki. Maksiat kok tambah sehat, tambah gede badannya yang masuk masjid kena kencing manis keropos semuanya. bisa eh, lah belum tentu yang baik itu adalah nilainya baik, belum tentu. Belum tentu. Memang sapi itu digedekan supaya banyak dagingnya. Kalau di saat di, di jadi rabun bisa jadi banyak itu. Kambing itu dibesarkan memang supaya banyak dagingnya begitu. Kuda itu dikuatkan tenaganya supaya buat untuk kendaraan. Begitulah juga di antara manusia. Ya. Bahan raka supaya ada. Ya, biar tambah banyak dosanya, tambah membara itu neraka nantinya. Nih faedah yang pertama. Faedah yang kedua yang husnudzon sama Allah itu. Kamu itu mendapatkan musibah dari Tuhanmu yang husnudzon. Coba kamu lihat bagaimana kurang ajarnya kamu sama Tuhan ini. Untung aja kamu mata kamu nggak dibutakan langsung ketika awal maksiat. Udah berapa kali maksiat sama Allah? Untung tidak awal maksiat langsung buta, Ini bisa bayangkan. Sekali maksiat buta, sekali kamu mendengarkan haram tuli misalnya. Sekali kamu bohong langsung bisu. Sekali kamu maksiat dengan kaki kamu langsung lumpuh misalnya. Ini bisa bayangkan itu semuanya. Kamu syukur ala kulih hal mata kamu belum buta masih katarak. Ala kulih hal kamu masih itu luka kaki kamu belum tidak putung. Jadi kamu akhirnya menjadi orang yang ridho dengan takdir Allah. Malah kalau perlu syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lebih baik di dunia daripada di akhirat. Itu balasannya. Yang ketiga, koreksi diri. Kapan kamu tambah maksiatnya, tambah lupanya kepada Allah, kok tambah nikmatnya? Berarti aradallahu bi abdihi Allah mengendaki terhadap bapanya itu kejelekan. Nah iya, lo ngana nih jarang baca Quran kok lancar rezekinya ana. Padahal ana nih juga nggak istiqomah, tapi Allah kasih lancar ya rezekinya ana. Ah, itu. Ndak amal, ndak baca Quran, ndak zikir, ndak giamulel, ndak sholat, Tapi lancar semuanya, gampang dapat untung besar, itu istidraj. Karena itu ada nikmah, ada na'mah. Kalau nikmah itu yang tuhmat agibatuha. Ladzatun allati tuhmat agibatuha. Kesenangan, kelezatan yang akibatnya bagus. Itu nikmah. Kalau nakmah ladzatun lam tuhmat agibatuha. Kenikmatan tapi nggak baik akhirnya. Itu bukan nikmah, na'mah. Wa na'matun wa na'matin kanu fiha fakihin. Fir'aun jadi raja. Na'mah bukan nikmah. Nah, karena itu ketika kamu lupa kepada Allah, ketika mereka itu menyanyi mabuk tambah kaya itu na'mah itu bukan nikmah. Kenapa lam tuhkam lam tuhmat akibatuha? Hati. Hah? Wagala Nabi SAW inna idamal jaza sesungguhnya besarnya balasan besarnya ganjaran mil bala bersama besarnya ujian sesuai dengan ujiannya mau nggak mau kalau musuhnya ringan ya juara tinju kelas ringan kalau musuhnya berat ya juara tinju kelas berat begitulah juga Pahalanya sakit gigi sama merotol gigi semuanya. Ya sabarnya merotol gigi semuanya lebih besar. Hah? Pahalanya kecepit sama putung tangannya. Kalau ridho dengan yang lebih besar ya semakin besar pahalanya. Emang nggak mau. Kalau mancingnya itu dengan Cacing ya dapat ikal kecil. Kalau mampi mancingnya dengan tongkol ya dapat ikan hiu. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba gauman Tuh lihat bagaimana Dan sesungguhnya Allah jika ahabba Mencintai Allah kauman terhadap satu kaum Ibtalahum Allah menguji mereka Itu kaum Jadi Allah itu kalau cinta menguji. Guru itu kalau cinta murid menguji supaya pinter muridnya. Orang tua itu kalau mencintai anak menguji anaknya supaya anaknya itu dewasa jadi rasid Huh? Jangan nanti dikasih mobil tidak pakai diuji nyetir, nabrak nanti itu bodoh tuh. Bukan, masya Allah Walidi dikasih mobil sama abah Ana, tapi anak Padahal belum bisa nyetir loh nah, dikasih mobil. Itu abahnya kamu kepingin kamu tabrakan. Diuji dulu, belajar dulu, ayo. Kalau sudah diuji kasih mobil. Itu yang pinter, itu yang bagus itu. Hah? Faman radhiya maka barang siapa yang ridho dengan ujian Allah falahur ridho bagi dia mendapatkan ridho Allah. Waman sakhita dan barang siapa yang murka terhadap ujian ujian uji apa ujian dari Allah falahu sukhut maka bagi dia mendapatkan murka marah dari Allah. Hmm? Apa maksudnya guru ngasih ngetes saya ini? Apa maksudnya? Betul. Apa maksudnya? Apa maksudnya dokter nyuntik saya? Apa maksudnya dokter ngasih obat saya pahit? Ya tidak waras ya. Sama dengan maling. Apa maksudnya kamu megang saya masukkan saya penjara? Antem gitu kan, tambah benjut kan. Nah, karena itu ujian Allah terima dengan ridho maka kamu akan mendapatkan pahala. Kalau enggak mendapatkan dosa nanti percuma. Rugi nantinya. Allah Allah, ada perlu ditanyakan? Enggak ada yang perlu ditanyakan? Fadal. Uh, eh, hadis yang tadi itu apa bisa dibuat dalil untuk hukum karma yang ada di dunia sekarang? yang itu, itu istilah hukum karma itu kan karena orang Hindu kalau kita bukan hukum karma itu eh? kalau kita bukan hukum karma karena memang begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sunnatullah akan membuat manusia tadi itu huh, harus koreksi diri. Huh? Allah itu kalau menguji sebenarnya bukan untuk orang mukmin, bukan untuk mencelakai, tapi untuk merubah dia. Misal, gara-gara kamu ngantuk nyetir akhirnya tabrakan, mobilnya kamu pesok semuanya, mungkin anggota badan kamu ada yang luka. Itu mengingatkan kamu, ngantuk jangan nyetir ya. Bentar lagi tidur dulu baru nyetir. Jangan kamu teruskan. Itu sebetulnya begitu kan kalau orang sadar. Kalau orang sadar itu begitu. Tapi kalau wah selamat aku rek, mari ngono tambah. Aku tahu ngantuk ngene, saiki nemen ngantuk ya maneng. Ya tambah bodol kabeh kok. Kan begitu. Akhirnya sebetulnya bukan hukum karma atau salah kepada orang kemudian kamu mendapatkan musibah misalnya itu supaya peringatan jangan berbuat salah lagi begitu maksudnya lah kalau karma kan lain lagi eh itu kan etikotnya orang di luar Islam jangan dikatakan karma lah tapi itu adalah memang sunatullah untuk membuat kita mengkoreksi diri